derajatnya, akan menjadi mulia, akan menjadi seorang yang tinggi di hadapan umat manusia. Hal ini <clears throat> sebagai mukadimah singkat disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Imam Wahab Ibn Nabi, Rahimahullahu ta'ala Seorang yang mencari ilmu Walaupun dulunya adalah seorang yang Tidak dianggap apapun Mungkin bahkan dianggap rendah Namun ketika dia belajar ilmu Maka menjadi mulia Dengan sebab ilmu itu Kita baca ucapan Imam Wahab Ibn Nabi rahimahullah taala beliau mengatakan yatasya'abu minal ilmi asyarafu wa in kana sahibuhu daniyan Orang yang mencari ilmu itu akan mendapatkan beberapa hal di antaranya adalah kemuliaan walaupun dulunya orang tersebut adalah rendah والعز وإن كان مهينا والقرب وإن كان قسيا والغنى وإن كان فقيرا والمهاب وإن كان وضيعا Orang tersebut akan terhormat di hadapan masyarakat dengan sebab ilmu. Walaupun dulunya mungkin dia dihinakan. Seorang tersebut akan berwibawa di hadapan manusia dengan sebab ilmu walaupun dulunya dia adalah orang rendahan orang tersebut akan kaya dengan ilmu Hah? walaupun dulunya dia adalah seorang yang fakir dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya seorang mulia dengan sebab ilmu ad-din yang dicari oleh seorang hamba yang mukmin. Maka alhamdulillah kita pada kesempatan siang hari ini kita belajar ilmu tentang agama. Maka mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mulia pula di hadapan manusia yang ada di sekitar kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Kita akan membahas singkat dua bab insyaallah. Bab yang pertama tentang kewajiban berfanatik hanya kepada nabi dan yang kedua adalah kewajiban memuliakan sahabat serta haramnya merendahkan mereka. Bab yang pertama yang kita bahas di sini dalam kitab Lamudduril Manthur minal qaulil ma'thur fil i'tiqad wa sunnah adalah bab yang ke-16 dalam kitab ini yakni berjudul at-ta'assubu wal intima'u lin nabi berta'assub dan bersandar itu adalah kepada nabi wal ghairati li ashabihi washabil hadis dan juga bab ini akan memuat tentang kecemburuan ulama ahlul hadis dalam membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya bab ini akan membawa kita kepada sebuah pembahasan wajibnya berfanatik kepada Nabi. Fanatik sering dipakai pada sebuah pembahasan yang konotasinya pada perkara yang tercela. Sehingga orang sangat anti dengan kata-kata fanatik. Bahkan orang itu akan yakni benci dengan kata-kata fanatik. Biasa orang mengatakan jangan jangan fanatik kamu. Jangan bertaasub. Taasub itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah berfanatik. Apa itu fanatik? Fanatik adalah dengan makna umum yang dipahami oleh manusia adalah dia selalu dengan satu orang yang dia fanatiki. Apapun kondisinya, apapun ucapannya, pokoknya satu orang ini saja yang akan menjadi suri toladan bagi dia. Ini fanatik. Beberapa orang fanatik kepada madhab. Saya madhabnya syafi'i. Apapun, bagaimanapun, Kondisi apapun ya tetap madhab syafi'i. Yang seperti ini apa? Fanatik. Ada juga yang fanatik organisasi. Maka mereka pun mengatakan hampir sama. Apapun, kondisi apapun, dalam keadaan apapun, saya tetap organisasinya ini dipegangnya oleh dia Mau benar mau salah yang penting saya fanatik kepada organisasi ini. Ini namanya apa? Fanatik. Fanatik golongan, fanatik organisasi, fanatik kepada seorang tokoh, fanatik kepada sebuah madhab. Ini fanatik. Benar salah pokoknya sudah. Ini namanya apa? Fanatik. asobiyah yang ujungnya kalau fanatik ini bukan kepada Nabi, itulah yang disebut dengan hizbiyah, kekelompokan. Hizbiyah adalah apa? Kekelompokan firqah. Semisal mamanya seorang berfanatik kepada Imam Syafi'i. Yang disebut adalah benar atau salahnya ucapan Imam Syafi'i, pokoknya itu yang saya pegangi. Yang seperti ini adalah hizbi namanya. Hizbun, sebuah kelompok. Alirannya aliran yang diikuti oleh dia. Saya pokoknya mengikuti organisasi A, lembaga A, atau ini atau itu. Benar salah tetap diikuti maka ini adalah apa? Fanatik. Ini disebut izbi. Mengikuti seorang yang sudah jelas kesalahannya tetap diikuti berarti jatuh dia ke dalam hizbiyah. Baik itu bernama, berlabel ataupun tidak. Jadi yang namanya bid'ah itu tidak mesti berlabel dengan sebuah bendera tertentu Dulu ada seorang yang bernama Jaham ibn Safwan. Nama orang. Nama seseorang. Ketika Jaham ibn Safwan ini mengeluarkan pemikiran-pemikirannya dan diikuti oleh manusia, maka manusia yang mengikuti paham Jaham ibn Safwan dia berarti hizbi. Hizbinya siapa? Hizbi mengikuti Jaham ibni Safwan yang para ulama menyebut mereka adalah Jahmiyah. Pengikut Jaham dengan ya nisbah Jahmiyah. Bisa dipahami? Dulu ada tokoh Abdul Hasan Al-Ashari. Nama orang sehingga yang namanya hizbi itu bukan sebuah yayasan tertentu tok, bukan organisasi tok, bukan sebuah badan tok, tetapi per individu. Ketika salah dan diikuti, maka itu bisa menjadi hizbi, kelompok tersendiri dengan pemimpin tersendiri dan aliran orang tersebut yang diikuti walaupun batil tetap diikuti maka ini adalah hizbiyah didasari dengan fanatik atau asabiyah bisa dipahami kaum muslimin kalau itu contoh zaman dulu Abdul Hasan al ashari mengeluarkan paham paham paham paham paham dulu tidak ada namanya dulu tidak ada namanya tetapi begitu paham ini menyebar Orang menyebut ini pemahamannya Abul Hasan Al-Ash'ari. Oh kalau demikian ini paham asharia. Disebutlah paham asharia. Bisa dipahami hadirin. Ini dia. Muncul berikutnya, muncul berikutnya. Kelompok-kelompok baru. Apakah berbadan? Apakah berstatus? Apakah hanya sekedar nama tokoh tertentu? Kalau itu sebuah kesalahan dan diikuti, itu namanya hizbiyah. Itu hukumnya haram. Tidak boleh seorang berfanatik. Apapun yang diucapkan harus diikuti. Kecuali hanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umpamanya di zaman sekarang ini. Ada seorang tokoh. Ustadz mamanya Atau syekh Ya namanya manusia bisa jadi salah. Bukan hanya bisa jadi salah. Mungkin sekali salah. Karena itu tidak boleh kita taklid kepada seorang pun. Dengan taklidul a'ma. Taklid buta, taklid jenis yang tercela. Seorang yang taklid dengan taklid buta akan mudah terjatuh pada hizbiyah karena sang gurunya tidak maksum bisa jadi salah dan tetap diikuti. Ini fanatik. Kalau ada yang seperti itu, itu sudah dikatakan hizbi. Bagaimana supaya kita tidak jatuh pada hizbiyah pada taklid kepada seseorang maka jawabannya adalah materi yang akan kita baca pada kesempatan siang hari ini yakni kewajiban untuk berfanatik hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban untuk bersandar, menyandarkan etikot, menyandarkan kepada agama, menyandarkan kepada ibadah, bukan kepada organisasi A, B, C, bukan kepada person ini, person itu, bukan kepada lembaga ini, lembaga itu, tetapi akidahku saya sandarkan kepada Nabi amalanku saya sandarkan kepada Nabi. Inilah kiat untuk kita selamat dari fanatik madmum, fanatik yang tercela kepada berindividu. Cara keluarnya adalah kita harus memiliki prinsip fanatik itu hanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kita masuk kepada ayat yang dibawakan dalam kitab Lamudduril Mansur. Adalah ayat yang tidak asing di telinga kita dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Wallahu ghafur rahim. Qul katakanlah olehmu wahai Rasul. In kuntum jikalau kalian mencintai Allah jikalau kalian menuhankan Allah jikalau kalian beriman dan percaya kepada Allah maka buktikan buktikan Caranya bagaimana? Fattabi'uni maka ikutilah aku. Aku siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mengampuni eh, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang menjadi titik berat ayat ini dibawakan dalam bab ini Berarti kan adalah firman Allah mengkaitkan jikalau kamu mencintai Allah jikalau kamu betul-betul menyembah kepada Allah maka syaratnya adalah kamu mengikuti Rasul Syuf di sini lihat siapa yang menjadi syarat untuk membuktikan kita ini adalah mukmin Rasul semata saya ini mencintai Allah, betul-betul mencintai Allah. Apa bukti ini? Mengikuti Rasul. Nah, cuman Rasul saja yang disebutkan di sini. Hanya Rasul saja yang disebutkan dalam ayat ini. Ikutilah aku. Maka kamu akan bisa membuktikan imanmu. Bukan mengikuti tokoh itu. Bukan mengikuti kelompok itu. Bukan mengikuti golongan dan organisasi itu. Tidak ada ayatnya barang siapa yang mencintai Allah maka dia harus mengikuti organisasi A. Ada ayatnya? Hah? Tidak ada. Barang siapa yang mencintai jikalau kalian mencintai Allah dan menuhankan Allah maka kalian harus mengikuti Hah? partai B umpamanya, tidak ada. Tidak ada itu semuanya. Jikalau kalian beriman, jikalau kalian bertakwa, mencintai Allah, maka tidak ada yang disebut oleh Allah untuk kita bisa membuktikan cinta kita kepada Allah kecuali semata mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Maka di sini diambil sebuah faidah kewajiban berfanatik kepada Nabi. Pokoknya apa-apa ya Nabi. Betul. Urusan masyarakat banyak. Urusan ada kematian, kebiasaan begini, begitu, begini, begitu. Urusanmu. Is, kalau saya punya prinsip. Pokoknya Rasul bagaimana? dalam menghadapi setelah kematian. ya itulah prinsipku. Saya berfanatik kepada Nabi, bukan berfanatik kepada kebiasaan. Walaupun diomong ngubur wong kayak ngubur kucing. Ya men. Pokoknya Rasul yang menjadi fanatiku. Paham ini maksudnya Bapak? Biasanya kan gitu ya. Hmm. Tidak masalah cari selamat dengan mengikuti Nabi kok. Bukan cari masalah, cari selamat benar. Kalau kita tidak fanatik kepada Nabi, kita akan lepas prinsip ini. Untuk kemudian kita, ya rapapalah apa sepisan-pisan ninggal Nabi. Ben ngapa sih? Ben ora ribut. Akhirnya jatuh kepada bid'ah dan mungkar. Nggak boleh. Syarat kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku disebutkan dalam surat Ali Imran ini. Maka ayat ini dibawakan dalam judul bab ini dalam rangka untuk menjelaskan berfanatik itu hanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam saja. Enggak boleh berfanatik kepada guru, enggak boleh berfanatik kepada syekh, kepada ulama tidak boleh. Karena mereka bukan rasul. Manusia biasa yang mungkin saja salah. Bisa benar, bisa salah ucapan manusia itu. Adapun Nabi dalam perkara risalah pasti benar. Karena ketika beliau menyampaikan risalah atas pengawasannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sampai sini? Ini alasan mengapa kita harus berfanatik kepada Nabi dan tidak boleh berfanatik kepada selain Nabi. Umpamanya ada orang mengatakan begini, saya fanatik kepada Nabi, saya juga fanatik kepada guruku. Mungkin mau tembak? Berarti orang ini nggak paham fanatik niku nopo. Bisa jadi ucapan Rasul dengan ucapan gurunya suatu hari ber, berbeda. Rasul mengharamkan, gurunya membolehkan. Kemudian dia mengatakan, ya saya fanatik kepada Nabi, saya fanatik juga kepada guruku. Nah terus bagaimana bentuknya? Ya saya mengharamkan dan saya juga membolehkan. Karena dua-duanya saya fanatiki. Waduh repot. Dibenarkan tidak yang seperti ini Bapak? Tidak dibenarkan. Dan ini kebanyakan manusia seperti itu. Secara lisan, saya mengikuti Rasul. Saya tiba Rasul. Saya berfanatik kepada Rasul. Dalam praktek kenyataannya, dia jatuh pada hizbiyah mengikuti gurunya ketika salah tetap diikuti olehnya. Bisa dipahami? Misal umpamanya apa hukum gambar? Hah? Hukum gambar menurut Rasul adalah haram. Dalam banyak riwayat anda bisa lihat dalam Riyadus Salihin. Nah, Tetapi ada seorang guru yang membolehkan. Guru ini bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Arabnya apa? Ustad, Syekh, ulama, bahasa Jawanya kiai, kiai ageng, romo dan sebagainya. Saya guru, saya ambil kata-kata nasional, guru. Nah, ben boten terkesan nabrak, mana nabrak ini. Guru sajalah. Pak guru. Ada seorang guru berfatwa bolehnya gambar. Kemudian karena saking senangnya orang ini dengan gurunya, oh gurunya kalau berkhutbah dalilnya banyak, hadisnya banyak, retorikanya bagus, bahkan dia memiliki gelar dan doktor dan dan dan yang lainnya. Sering muncul di kaca pengilon. itu kamu dia hadir begini-begini-begini. Ucapannya membolehkan gambar. Nabi mengharamkan gambar. Ketika ditanya, kalau saya fanatik kepada dua-duanya. Fanatik kepada Nabi. Dan juga fanatik sama guru saya. Dibenarkan gak yang seperti ini? Itu fanatik-fanatikan. Kamu dusta dalam mengatakan mengikuti Nabi karena engkau tetap mengikuti kesalahan yang muncul dari gurumu berarti kamu bukan fanatik kepada nabi hakikatnya dia berfanatik kepada siapa gurunya yang menyimpang itu bisa dipahami hadirin ini dia ya kaum muslimin rahimakumullah jami'an Bab ini sudah kita bahas kemarin bukan? Belum ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Ada sebuah kisah dulu Abdullah bin Abbas pernah jatuh pada sebuah kesalahan. Abdullah bin Abbas pernah jatuh pada sebuah kesalahan. Loh kok bisa? Padahal Ibnu Abbas loh Ya bisa saja karena yang namanya Ibn Abbas tetap sebagai manusia. Bisa benar, bisa salah. Ini dia. Ibn Abbas suatu hari disebutkan kisahnya kita baca. Di sini ada sebuah faedah penting bagi pelajaran kita. Qala Sulaiman ibn Yasar rahimahullahu taala. بين أنا عند ابن عباس دخل علينا أبو سعيد الحدري فدخل رجل من السيارفة فقال يا أب يا ابن عباس ما ترى صرف الذهب وزنا بوزن والورق بالورق زيادة قالوا ini sudah مراجعة murojaah Ya, mengingatkan kembali. Berkata Sulaiman ibni Yasar, aku ketika itu sedang berada di majlisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya majlis. Beliau sedang bermajlis mengajarkan ilmu. Di saat itu tiba-tiba datang seorang sahabat besar Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an ke majlisnya Abdullah bin Abbas. Ketika itu ada seorang lelaki yang bertanya kepada Ibn Abbas tentang apa hukum menukar emas dengan emas satu takaran yang sama. Kemudian dipertanyakan lagi apa hukumnya uang dengan uang tapi ada tambahannya. Bisa dipahami? Sarfu dzahab waznan biwaznin menukar emas segram dengan segram. Apa hukumnya? Kemudian ditanya pula selanjutnya apa hukumnya menukar uang dengan uang tetapi ada tambahannya satu juta ditukar satu juta tetapi ada tambahannya satu juta lima puluh ribu umpamanya bisa dipahami mungkin kalau sedar tukar menukar tukarnya satu sewu ini aku jaluk satu sewu sepuluh ribu ya satu sepuluh ribu mau nggak kira-kira yang ditukari ya nggak mau tetapi dalam utang piutang saya pinjam satu juta ya silahkan tapi ngisuk balaknya satu juta seratus dalam waktu dalam waktu lima hari. Lebih lima hari, dua ratus Waduh. Rentenir ya, bukan hanya lintah darat ini Bapak. Ini namanya apa? Hmm. Lintah darat dan lautan. Kaum muslimin rahimakum jami'an. Jawaban Ibn Abbas salah. Belum jawab Qala Ibn Abbas, "Laisa bidzalika ba'sun." Itu enggak apa-apa. Laisa bidzalika ba'sun. Hal itu enggak apa-apa. Boleh saja. Perkara ini membingungkan. Kok boleh? Ida kana yadan yadan. Apabila itu kontan. Serah terima dengan tangan. Emas segram, emas segram. Ini boleh. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah uang dengan uang ada tambahan. Ini juga ini juga boleh nggak apa-apa. Ini yang jadi masalah. Faqala Abu Sa'id maka di saat itu Abu Sa'id Al-Hudri sahabat Nabi yang besar lebih sepuh lebih kibar daripada Ibn Abbas perhatikan lebih kibar secara umur secara ilmu Abdullah daripada Abdullah bin Abbas Abu Sa'id Al-Hudri qala beliau menjawab laisa kadzalika tidak seperti itu wahai Ibnu Abbas lemah lembut tidak seperti itu wahai Ibnu Abbas naha an dha an hada Rasulullah Abu Sa'id kemudian menyebutkan tidak seperti itu wahai Ibnu Abbas Nabi melarang dari hal yang seperti ini. Ini ucapannya siapa? Abu Sa'id. Dari sini kita bisa mengambil hikmah sebelum kita teruskan. Mengambil hikmah bahwa manusia walaupun dia seorang yang alim, banyak hafalannya, banyak ayatnya, banyak hadisnya, pisah jadi atau bisa terjatuhkan pada sebuah kesalahan. Sehingga jangan kita menganggap ustadz kita maksum. Apalanya keh masa salah? Bisa. Jangankan ustadzmu. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud manusia biasa. Bisa salah. Bisa dipahami? Ini dia. Kemudian diambil pula dari sini. Bukan berarti menghina Ibn Abbas. Tapi mendudukan. Itu salah tetap salah. Walaupun itu adalah ucapannya siapa? Ibnu Mas'ud. Ya, Ibn Abbas. Bukan ibnu Mas'ud. Ibn Abbas. Salah tetap salah. Maka sahabat yang lebih besar mengingatkannya. Salah tetap salah. Ditegur. Bukan untuk diikuti. Tidak boleh fanatik kepada Ibnu Ibn Abbas walaupun beliau seorang ahli tafsir ulama kibar di zamannya tapi nggak boleh fanatik salah tetap salah menyalahkannya dengan sopan laisa kadalik bukan seperti itu loh kok bisa nah andalika Rasulullah Rasulullah melarang hal tersebut di sini terdapat pendidikan apa tidak diam dari kemungkaran. Ketika engkau seorang yang mampu menegur dengan lisan, maka berbicaralah kamu. Jangan mendiamkan. Kalau engkau yang tahu permasalahan yang ditokohkan di tempat tersebut kok diam, padahal kamu tahu itu salah, Bagaimana caranya orang yang jahil akan tahu kalau itu salah? Ya tidak? Misal ini. Apa hukumnya utang uang satu juta dan minta dikembalikan satu juta lebih? Antum posisinya di situ sebagai ustad, Ngerti sebenarnya. Tapi lah Laura kepenak ngomong lah rikuh, terus bagaimana hukumnya? Orang akan menyangka itu boleh karena ada yang menjawab boleh. Kamu tahu itu dilarang, diem. Kira-kira yang akan menjadi fitnah di masyarakatmu adalah apa? Bolehnya riba. Ya tidak? Karena kamu yang tahu diam. Ini dia. Muncul umpamanya sebuah fitnah Engkau tahu diam. Bagaimana manusia yang lainnya yang tidak tahu akan menyangka bahwa itu adalah benar. Bid'ah akan dikatakan oleh mereka baik ketika tokoh ahlu sunnahnya diam akan menyangka itu adalah sesuatu yang baik. Di sini diambil sebuah faidah tidak boleh seorang ketika bisa dia mengingkari kemungkaran dengan lisan maka ucapkan dengan lisan, dengan penuh kelemah lembutan. Laisa kadzalik, bukan seperti itu. Nah, andalika Rasulullah. Rasulullah melarang dari perbuatan hal yang seperti itu. Bisa dipahami kaum muslimin? Nah. Kemudian ada faedah lagi di sini. Bahwasanya Abu Sa'id Al-Hudri adalah sahabat yang besar yang memiliki ilmu dari Nabi alaihissalatu wassalam maka hal ini adalah hak beliau dikembalikan masalahnya kepada kibar kepada ulama yang besar dikembalikan masalah kepada sana jangan kita yang berkasak kusuk tetapi kita kembalikan kepada yang berhak untuk menyelesaikan masalah apa jawabannya tentang hal ini. Kemudian ternyata di waktu itu, di waktu itu, ketika Abu Sa'id Al-Hudri mengingatkan kepada Ibn Abbas jawabanmu salah, itu nggak boleh Nabi melarang. Ternyata, ternyata Ibn Abbas membantah. Perhatikan kisahnya Faqala Ibnu Abbas maka berkatalah Ibnu Abbas nahnu a'lamu bihadza minka kami lebih tahu tentang hal ini darimu perhatikan hatta Ibnu Abbas kita bukan mencela Ibnu Abbasnya ini sedang men, menunjukkan bahwasanya ini adalah nanti akan diambil kesimpulan besar bukan mencela Ibnu Abbas tapi kalau salah tetap dikatakan apa? Salah. Ibnu Abbas sempat membantah Abu Sa'id Al-Hudri dalam majelis tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, "Nahnu a'lamu bihadza minka." Kami lebih tahu tentang hal ini darimu. Maka di sini diambil sebuah faedah penting. Ketika seorang jatuh pada kesalahan, yang dia sangka itu benar, maka akan susah menerima kritikan pihak lain, walaupun dengan hujah. Ini bahayanya kesalahan dalam manhaj akidah dan ilmu. Orang yang ilmunya salah itu dinasihati belum tentu langsung menerima. Apalagi kalau dia seorang tokoh. Diingatkan langsung. Walaupun sama orang yang lebih besar, dia akan ada egonya. Itu manusia. Ibn Abbas bukan kita mencelanya, karena hukumnya haram mencelanya, tapi kita sedang mendudukan nanti akan diambil faedah besar. Begitu Ibn Abbas mengatakan kami lebih tahu darimu tentang hal ini, maka Abu Sa'id kemudian mengatakan, "Wa hadithuka an Rasulillah wa tuhaddithini an nafsik?" Abu Sa'id Al-Hudri kemudian mengatakan kepada Ibn Abbas, Aku bawakan riwayat Nabi kepadamu. Ternyata engkau sebutkan pendapatmu. Ini. Ternyata engkau sebutkan pendapatmu darimu. Padahal aku sebutkan hadis Nabi. Maka melihat bantahan dari Ibn Abbas yang seperti itu. Maka Abu Sa'id Al-Hudri mengambil tindakan tegas. La yajma'uni wa iyyaka sakubaitin abadan tidak akan menaungi satu atap rumah pun aku dengan kamu dalam satu atap. Aku dan kamu tidak akan menaungi, tidak akan berada pada satu naungan, satu atap. Artinya apa? Ditinggalkan Ibnu Abbas, dijauhi dan tidak mau satu atap dengan Ibnu Masyur, dengan Ibnu Abbas. La yajmu'ni wa iyyaka sakbaitin abadan tidak akan menjadi naungan, tidak akan menaungiku. Aku bersamamu dalam satu rumah, enggak. Kamu ada di situ, aku akan pergi. Aku ada di situ, kamu datang, aku akan pergi. Maksudnya apa berarti? Dihajar, dijauhkan, dihindari, ditinggalkan. Ini sikap sahabat Abu Abu Abu Sa'id Al-Hudri kepada Abdullah bin Abbas dalam permasalahan ini. Menukar emas dengan emas dengan ukuran yang sama plus ditambah pertanyaan yang berikut apa? Menukar uang dengan uang tapi ada tambahan. Ketika Ibn Abbas membantah hadis Nabi, disikapi seperti itu dengan tegas oleh Abu Sa'id Al-Hudri. Bisa dipahami kisah ini? Namun dengan berjalannya waktu, bertambahnya ilmu pengetahuannya Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas kemudian rujuk, bertobat dengan taubatan nasuha, diwujudkan dengan apa? Dengan membantah pemikirannya di majelis-majelis salim dan bersikap tegas keras melarang orang yang menukar uang dengan uang dengan adanya tambahan. Ini sikap yang tertepat bagi Abdullah bin Abbas yang harus kita ikuti. Ketika salah, mungkin di awalnya tidak terasa salah. Diingatkan juga mungkin belum terasa salah. Begitu diterangkan kembali oleh Abdullah bin eh, oleh Abu Sa'id Al-Hudri disebutkan dalam kisahnya di sini oleh beliau لقد ثبت رجوع ابن عباس عن هذا القول بعد رجاه أبو سعيد الحدري Sa'id Al-Hudri menasihati Ibnu Abbas bukan sekali itu aja tetapi berulang kali diingatkan datang lagi rojahu berulang kali sampai jelas bagi Abdullah bin Abbas maka Abdullah bin Abbas pun rujuk kembali kepada kebenaran dan meninggalkan pendapatnya yang salah dulu. Faqala Ibn Abbas, maka berkatalah Abdullah bin Abbas, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Fakana yanha anu asyad Maka Abdullah bin Abbas setelah itu melarang hal tersebut dengan larangan yang sangat keras menukar uang dengan uang adanya tambahan. Ini adalah sikap yang harus dicontoh oleh kita. Kalau kita salah, kemudian diingatkan, dan kemudian jelas bagi kita, oh ternyata kemarin saya salah. Saya tobat, bentuk tobatnya diucapkan di depan umum, beristighfar, bertobat, dan melarang pemikirannya yang dulu dengan larangan yang keras. Saya dulu salah. Saya melarang itu yang dulu saya bolehkan, saya larang itu. Saya dulu menyimpang, saya katakan itu menyimpang dan saya tobat dan saya sekarang kembali kepada ulama. Ini syarat tobat. Sehingga umat akan mengetahui oh betul-betul kamu berarti sudah tobat. Dulu kamu salah ya. Ya, sekarang ini sudah bertobat dan meninggalkan pendapatnya yang dulu. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya. Adapun kalau tobat-tobatan ya, tobat-tobatan tahu, tobat yang tidak beneran ketika ditegur, ya ya saya ngaku salah lah, aku salah ben aja ditahdir tok. Tetapi dia tidak mau memperbaiki pemahamannya yang salah dulu. Dia juga tidak mau mencabut kesalahannya yang dulu. Dan dia tidak mau menyampaikan kepada umat akan membantah pendapatnya yang dulu salah oleh dia sendiri. Maka tobatnya tidak diketahui oleh umat. Umat akan selalu memegangi pendapatmu yang salah dulu Berarti tobatnya tidak benar. Saya tobat, saya tobat. Ayo antum bicara di atas podium untuk mengatakan kesalahanmu. Wah saya nggak mau. Ini susah. Padahal orang yang bertobat dari bid'ah, dia harus membantah bid'ahnya sendiri yang dulu pernah dia sebarkan. Bisa dipahami komisi min. Itu sebagai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dulu dia menyesatkan maka dia harus memperbaiki yang dulu pernah dia sesatkan. Nah, sekali lagi riwayat ini kita bawakan bukan dalam rangka menghina Abdullah bin Abbas, tetapi sekali lagi manusia siapapun dia orangnya bisa jatuh pada kesalahan. Ini dia. Dulu pernah Abdullah bin Abbas beliau menyampaikan sebuah riwayat. Ternyata ada orang yang menolak sabda Nabi dengan menyebutkan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Kalaulah itu benar. Ya. Artinya teguran keras dari Ibnu Abbas. Yushiku an alaikum hijar minas sama aqulu lakum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqulu li qala Abu Bakar Umar Abdullah bin Abbas memiliki manhaj yang kokoh aku sampaikan kepada kalian hadis Nabi Rasulullah bersabda begini dan begini ternyata engkau bawakan ucapan Abu Bakar dan Umar dalam rangka menolak sabda Nabi Artinya ini adalah sebuah hal yang tidak diperbolehkan. Kalaulah seandainya ucapan Abu Bakar, seandainya ucapan Umar menyalahi Nabi, tetap dikatakan salah. Bisa dipahami? Kalau seandainya, yang namanya manusia, bisa jatuh pada kesalahan. Sampai pun Abu Bakar dan Umar. Tapi tentunya kita tidak menghina para sahabat Nabi mendudukan kalau salah ya salah. Sebagaimana eh, ucapan Imam Malik, "Ma minna illa yukhadhu min qali wa yurad illa sahib hadzal qabr." Tidak seorang pun di antara kita kecuali ada dua kemungkinan diterima ucapannya dan ditolak ucapannya kecuali seorang yang dikuburkan di tempat ini yakni serai belum mengacungkan tangannya ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai sini bisa difahami Berarti bagaimana? Berkaitan dengan judul bab yang kita sedang bahas. Kesimpulannya adalah berfanatik itu hanyalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia. Nah, dikatakan oleh Syekh pengarang kitab Lamdurul Mansur Abu Harith Al Harith Ibn Jamal Al Furihan Beliau mengatakan Allahu Akbar. Beliau bertakbir. Allahu Akbar. Bentuk takjubnya. Allahu Akbar. Mahadat taasub hadal ittiba' Alangkah kokohnya ta'asubnya para sahabat Nabi kepada Rasul. Alangkah kokohnya mereka berfanatik kepada Nabi Walaupun Ibn Abbas memiliki pendapat seperti itu di awalnya, tetap ucapan Nabi yang lebih didepankan. Hah? Namun sekali lagi, Ibn Abbas sudah apa? Rujuk dari ucapannya itu. Faya laita mutasibi zamanina lirijal al-yawm yafkahuna hada. Kemudian beliau mengatakan, duhai seandainya orang-orang yang fanatik di zaman sekarang ini kepada fanatik tokoh. Dua seandainya manusia di zaman sekarang ini yang kondisinya mereka sekarang berfanatik kepada tokoh tertentu membaca kisah ini akan mendapatkan pelajaran tokohmu yang sesat tetap diikuti ini satu hal yang aneh. Bertaasub itu kepada Nabi, bukan kepada tokoh. Misalnya Ibnu Abbas, walaupun Ibnu Abbas, walaupun beliau adalah sepupunya Nabi, kalau salah ya salah. Yang harus dipegangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya ini wal yakun ta'assubuna lin nabi wa tarku ma alihi fi ruqahadil zaman al jamaat maka beliau mengatakan hendaknya fanatiknya kita adalah kepada nabi dan tinggalkan jamaah-jamaah yang ada tinggalkan kelompok-kelompok yang ada tinggalkan golongan-golongan yang ada ketika mereka melanggar ajaran-ajaran Nabi, tinggalkan. Jangan ikuti mereka. Jangan ikuti mereka. Kita berfanatik kepada siapa? Nabi. Bukan berarti kita memberikan dorongan. Ayo kita masuk sebuah kelompok nanti kalau sesat baru tinggalkan. Bukan. Betapa banyak orang yang awalnya mengatakan kata-kata itu saya sih sebenarnya nggak taksub, nggak fanatik sama kelompok ini. Cuman ikut-ikutan tok. Ujung-ujungnya nanti ketika kamu sudah merasakan dapat faedah manfaat duniawi dari kelompok itu, maka engkau akan berbeda ucapannya. Engkau akan tinggalkan Nabi demi mendapatkan keberuntungan yang ada pada kelompok tersebut. Maka yang salah pun kamu diamkan. Bahkan bisa jadi yang salah kamu bela-bela. Fanatiknya kamu kepada Nabi luntur. Berpindah dengan fanatiknya kamu sekarang kepada kelompok tersebut. Bisa dipahami nih komisimin? Ya. Kemudian yang berikutnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau pernah menyampaikan taasub itu kepada nabi bukan kepada diri beliau. Contoh dari beliau. Beliau mengatakan idza rawaitu 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam hadithan sahihan falam akhudh bihi fana ushidukum anna aqli zahaba. Kata Imam Syafi'i, apabila aku meriwayatkan sebuah hadis Nabi ternyata aku tidak mengambilnya sebagai pendapatku, maka ketahuilah aku persaksikan kepada kalian bahwa sesungguhnya akalku telah hilang. Akal telah hilang maksudnya apa, Pak? majnun. Apa itu majnun? Hah? Majnun tahu majnun? Gemblung. Itu. Hah? Kalau aku meriwayatkan sebuah hadis yang sahih, namun aku tidak menjadikannya sebagai pendapatku, aku tidak pegangi, padahal aku tahu itu hadis yang sahih, aku tidak sependapat dengan hadis itu, maka aku persaksikan kepada kalian bahwa sesungguhnya akalku telah hilang yakni aku sudah gemblung ini ini pendidikan kaum muslimin pendidikan kalau Anda bertasub berfanatik kepada si A padahal sabda Nabi sudah jelas tetap kamu ikuti gurumu oh, wis gemblung Paham? Yang mengatakan gemblung siapa? Yang mengatakan telah hilang akal siapa? Imam Syafi'i. Karena itu kalau ada orang yang berfanatik kepada sesuatu, padahal dia batil, lucu. Sabda Nabi sudah jelas, ayat sudah jelas, keterangan para ulama sudah jelas, ini loh yang benar. Kok kamu masih ikut-ikutan itu? Aneh badu kayak Aneh. Nabi sudah seperti ini jelasnya. Kamu mengikuti itu. Waduh. Lebok Nasakura, Pak. Salah satu bangsal di rumah sakit Banyumas. Tempat orang-orang yang sering ketawa sendiri. Butuh dikasih pil penenang. Siapa mereka? Orang-orang gila. Wah, ya pantas panasmu. Seperti itu. Karena apa? Yang wajib difanatiki Rasul. Kok itu yang kamu fanatiki? La haula wala quwata illa billah. Ini ucapan Imam Syafi'i. Bisa dipahami hadirin? Ya. Nah, di zaman sekarang ini, mengapa terjadi berbagai macam aliran, sekte, kelompok, Fanatik kepada guru, fanatik kepada kebiasaan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki prinsip fanatik itu harus kepada Nabi saja. Prinsip ini yang mereka tidak miliki. Karena prinsip ini mereka tidak miliki, akibatnya masing-masing dengan gurunya, walaupun berbeda dengan Nabi, tetap dipertahankan. Walaupun menyimpang, tetap pokoknya itu salah, akhi. Tidak apa-apa salah. Yang penting saya sudah fanatik dengan dia. Ini menyimpang, ini tidak boleh. Tetap saja saya ikuti. Wong oh, saya dari dulu sudah seperti itu. Saya lahir di organisasi ini. Maka saya sampai mati pun di organisasi ini. Maka berarti kamu mengatakan apa? Inna ah dalam lafad inna salati wa mahya inna salati wa nusuki Wa mahyaya mati bukan lillahi rabbil alamin, tapi li organisasimu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aneh. Aneh tidak? Aneh. Ini banyak terjadi kaum muslimin dan jangan terjadi pada diri kita. Guru kita sekarang si A. Walhamdulillah. Ustadz kita mengajarkan kebenaran, mengajak kepada suratul mustaqim sesuai bimbingan para ulama. Tetapi bisa jadi suatu hari nanti yang namanya orang bisa jadi salah. Suatu hari nanti kalau Allah takdirkan ada kesalahannya dan dinasihati oleh ustadz yang lebih besar atau dinasihati oleh syekh kibar ulama menasihatinya kok tetap nekat memegangi kesalahannya, waduh guruku is nyimpang, sudah dinasihati tetap saja. Terus bagaimana sikap kita? Hah? Fanatiknya kepada Nabi. Guruku telah menyimpang dari ajaran Nabi. Maka saya tinggalkan guruku. Saya tidak mau bermajlis dengannya. Saya tidak mau seatap dengannya. Karena kalau seatap itu berarti ada kedekatan. Kalau kedekatan dengan orang yang bermasalah bisa jadi fitnahnya, syubhatnya nemplek di kita. Jur sapa sing bisa ngilang enak? Ini. Waduh, harus dijaga. Saya fanatik kepada Nabi, bukan kepada guruku. Dia memang di atas kebenaran kemarin. Tapi sekarang sudah ditahdir oleh ulama. Tinggalkan, jangan dengannya. Ini fanatik kepada siapa berarti? Kepada Nabi. Tetapi ketika gurunya sudah diperingatkan oleh ulama dan dijelaskan bahayanya, tetap diikuti. Waduh, gurumu lebih Nabi berarti. Salah tetap diikuti. Fanatikmu berarti sama gurumu. Bisa dipahami? Orang yang fanatik kepada selain Nabi, fanatik kepada seseorang apa ucapan Imam Syafi'i terhadap orang ini? Hah? Apa? Bahasa Arabnya qad dhahaba aqluh telah hilang akalnya. Bahasa Jawanya napa? Gemblung, majnun. Ik akalnya hilang sudah ketika dia berfanatik kepada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa difahami ini? Ini pendidikan kepada kita karena agama kita jangan disandarkan kepada person tetapi sandarkan kepada Al-Qur'an wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi sehingga ketika kita menjumpai seorang yang kita cintai kok salah kita akan mudah meninggalkannya. Dulu, belum mau adanya, masih ada waktu. Dulu, anak termasuk muridnya Bapak Kiai Jafar Umar Tolib. Sekarang jadi kiai sudah. Nah, dulu kami-kami dulu, Bapak, mungkin dengan mengalami zaman itu, ya. Dituduh Ja'fari. Wah, kamu memang apa-apa Ja'far, Ja'far, Ja'far, Ja'far. Ya tidak dulu, dulu. Ya. 93, 94, 95 Anda sudah ta'lim apa ya. Apa-apa disebut kamu Jafari, kamu Jafari manhaj kita bukan manhajnya Ja'far Umar Talib. Memang beliau guru kita di saat itu. Kita mengambil ilmu dari beliau ketika ajarannya benar. Dan di belakang beliau adalah para ulama, Syekh Rabi dan yang lainnya. Zaman itu sudah. Hah? Tetapi ketika pada beliau terdapat beberapa hal yang menyimpang, dan sudah ditegur diingatkan oleh para ulama kibar tetap saja dan tetap saja maka walaupun guru tetap ditinggalkan ketika menyimpang ini sebagai bukti bahwa manhaj kita bukan manhajnya Bapak Kiai Jafar Umar Talib. Jenengan punate kepanggih tiangnya. Hmm. Sejak Syekh Ja'far Talib yang garang dan beringas di waktu laskar jihad. Ya. Wibawanya kuat, hebat, retorikanya bagus, ilmunya banyak. Tetapi ketika menyimpang, tinggalkan. Kita mencintai beliau sebagai guru, tetapi manhaj kita, manhaj salaf, bukan manhaj bikinnya beliau. Maka taklid kepada beliau tidak ada. Ta'asub kepada beliau juga tidak pernah. Fanatik kepada beliau juga tidak. Fanatiknya kita kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja. Bisa dipahami? Ini contoh di negeri kita, pengalaman kita. Dan begitu terus. Kita mengikuti seorang ketika hak. Tetapi ketika salah, salah dan tidak boleh diambil ilmunya dari sisi kesalahannya itu. Masya Allah. Bisa dipahami? Ini pendidikan berislam itu tidak boleh kita taklid kepada seorang pun dengan taklid buta. Tetapi harus di atas ilmu. Wallahu alam biswab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin sudah mau azan. Atau juga belum? Sudah selesai? Ya, mbok bun kesel nggih. Nian sing kesel mbok kula sing kesel? Para dene gurun jagong iki Wallahu alam bisawab naktafi bihadzal qadar. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.